بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا الإخوة الأحبة kita masih menyelami keindahan daripada lautan hikmah perkataan al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang dipetik daripada perumpamaan orang-orang munafik yang diberikan perumpamaan dengan perumpamaan api dan air. Dan akhir daripada kajian kita Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik zahaballahu binurihim mengapa dengan kata-kata zahaballahu binurihim Allah bawa cahaya mereka kenapa tidak dikatakan dengan kata-kata azhaballahu nurhum Allah hilangkan cahaya mereka Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan padanya hadis kelak di hari kiamat di padang mahsyar setiap umat akan mengikuti Tuhannya Tinggallah orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang menunggu Tuhannya. Maka datanglah Allah Jalla fi'ula kepada orang-orang beriman menunjukkan dialah Tuhan mereka. Kata mereka berikan tandanya. Fayukshafu ansaq sak maka disingkaplah betis. Maka sujudlah orang-orang mukmin, taulah mereka itu Tuhan mereka Kemudian Allah Jalla wa'ala menyuruh hamba-hambanya untuk mengikuti Allah Jalla wa'ala. Fayantadiqu bihim wa Maka penyembah Allah orang-orang mukmin ini mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan setiap orang cahaya, mukmin maupun munafik. Bedanya cahaya orang beriman menyertanya terus sampai melewati jembatan Al-Sirat. Adapun orang-orang munafik ketika melewati jembatan Sirat, Allah Subhanahu wa taala bawa cahaya tersebut dan mereka tak lagi memiliki cahaya. Mereka pun kebingungan ya dalam meniti jembatan sementara harus meniti jembatan. Ya. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, itulah harsiah tentang makna zahaballahu binurihim. Kata beliau, wa ta'ammal dzikra intilaq wa tiba'ahu subhanahu ba'da hadha wa dhaka. Yaftahu laka baban min asrar tauhid wa fahmil Qur'an. Kau lihatlah bagaimana Allah menyebutkan Allah Jalla wa'ala berangkat diikuti oleh hamba-hambanya yang beriman akan membukakan untukmu rahasia tauhid dan pemahaman terhadap Quran. Wa Allah Subhanahu wa taala li ahli tauhidih. Bagaimana Allah memperlakukan ahli tauhid yang menyembahnya? Alladzina abaduhu wahdahum. Ya, wahdahu yang mereka menyembah Allah semata walam yusyriku bi syai'a yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala hadhil muamalah allati amala bi muqabilha ahli syirik ya begitulah Allah bermuamalah dengan orang-orang ahli tauhid sebaliknya Allah bermuamalah dengan orang-orang musyrik ya kebalikan daripada Allah bermuamalah dengan orang-orang ahli tauhid haitsu dhahabat kullu ummatin ma'a ma'budiha tatkala setiap umat mengikuti apa yang disembah fantalaqa biha wattaba'athu ila nar ya maka setiap penyembah mengikuti Tuhannya ke neraka ya dan billah al ma'budul haqq adapun Tuhan yang hak dialah Allah yang disembah wattaba'ahu awliya'uhu wa 'abiduhu diikuti pula oleh wali-walinya dan para penyembahnya Ya, fa subhana Allah rabbil alamin. Maksudnya Allah dialah Tuhan pencipta alam semesta alladhi qarrat uyunu ahli tauhid bih. Yang membuat hati tentram tenang hati orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini wal akhir dan kelak di akhirat wa faraqun nas fihi ahwaja ma kanu ilaih di mana mereka akan berbeda menyelisihi setiap para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala Ya, tatkala begitu betapa butuhnya mereka penuju jalan ke surga. Ya, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah menggiring mereka ke neraka. Ya dan billah. Kita pindah kepada perumpamaan berikutnya. Nah, hikmah berikutnya. Taqwa Ustaz. Halaman 66 paragraf yang ya yang pertama. <clears throat> Peminha. Assalamualaikum. وقال ومنها أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى ومثل ثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن فلا, فلا هدى ولا أمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حسبك Di antara hikmah yang dapat diambil dua permisalan tentang orang munafik ini, permisalan air dan api. Annal mathal awal, perumpamaan api, yaitu perumpamaan orang-orang menghidupkan api. Kemudian tatkala api menyinari sekelilingnya Allah padamkan cahaya tersebut. Begitulah penamanya perumpamaan api. Perumpamaan yang pertama mutadamminun li husulidh Ya. Mencakup menjelaskan bahwasanya mereka dalam kegelapan allati hiya dhalal wal hayrah. Setelah ada cahaya Allah padamkan mereka dalam kegelapan. Itulah dia simbol daripada kesesatan. Kebingungan. Ya, orang dalam kegelapan dia bingung, dia sesat, dia nabrak-nabrak jalan, dia nabrak parit, dia nabrak ya orang, dia masuk ke jurang, bingung kemana harus menuju. Itulah perumpamaan kegelapan ya bagi orang-orang di dunia tak ada cahaya ketika dapat cahaya dia berjalan dengan lurus tiba-tiba hilang maka dia nabrak tersesat begitu pula orang munafik allati didduhal huda kebalikan daripada kesesatan tersesat adalah petunjuk orang-orang mukmin senantiasa cahaya menerangi mereka sehingga mereka lurus jalannya benar jalannya tak tersesat sampai tujuan kepada Allah Jalla wa ala Wal mathalu tsani, adapun perumpamaan kedua, perumpamaan apa? Air atau kasayyibin minas sama atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun dalamnya ada kegelapan ada petir ada lintar ada kilat menyambar ja'alu asabihum fi adhanihim mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka hadarul maut karena takut kepada kematian ini perumpamaan namanya perumpamaan air. Adapun perumpamaan kedua, perumpamaan air hujan tadi. Ya, orang munafik. Ini orang munafik yang tingkat dua. Yang mereka tak sempat menikmati indahnya Islam karena mereka tutup telinga-telinga mereka, hanya ikut-ikutan kepada para pembesar mereka. Mutatamminun li khauf inti dalam perumpamaan yang kedua ini dalamnya ada ketakutan Begitu takutnya mereka dengan suara halintar yang menggelegar, kilat yang menyambar, gelapnya pekat, mendungnya, kelamnya awan, membuat mereka takut. Alladhi tidduhul amnu. Kebalikan takut adalah aman. Orang munafik senantiasa dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Takut tersingkap aibnya. Apa yang tersimpan dalam hati mereka takut mereka itu tersingkap. Kebalikannya orang mukmin tentram tenang. Mereka dalam keamanan selalu. Tidak sebagaimana orang munafik, tenang, tentram di dunia tenang. Ya, di alam barzak tenang, di negeri akhir tenang. Lihatlah bagaimana tenangnya orang-orang beriman menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan dunia, tenang, tentram. Lihatlah para wali-wali Allah. Ada yang dipenjara, ada yang disari ke tiang gantungan, digantung, dibunuh, tenang menghadapi segalanya. Fala huda wala Orang munafik ya yang tersesat tak pernah mendapat petunjuk, tidak pula mendapatkan keamanan. Sebaliknya orang beriman mendapat petunjuk, mendapat keamanan. Allah mengatakan, dina amanu dan ada pun orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin yang mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu." Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Kalau mau aman, ada pada iman. Ya, kalau mau aman, ada pada iman. Ya. Maka orang yang beriman Allah berikan baginya keamanan dan Allah berikan baginya petunjuk. Allah menyebutkan yang dalam firman tadi orang-orang yang beriman dan tidak campur adukan iman dan kesyirikan lah yang akan mendapatkan keamanan di mana di dunia. Tenang, tentram hati mereka apapun keadaan mereka. Di alam barzakh, di negeri akhirat, mereka lah mendapat petunjuk, di dunia dapat petunjuk sehingga tak tersesat. Allah beri dia taufik, diberikan teman-teman yang baik, majelis ilmu yang baik, kawan-kawan yang saleh. Diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Aman, tenang, tentram. Di dunianya, dalam alam barzakh pun aman, tenang, tentram dengan gampang menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dan kelak di hari akhirat ketika huru-hara hari kiamat mereka tentram, tenang, aman ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu min as-salafi mathalu haula min fi nifaqihim kamathali rajulin awqada nara fi lailatin mudlimatin fi mafazah فاستدفع ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف مما يخاف مما يخاف فبين فبينما هو كذلك إذ رفعت ناره فبقي في ظلمة في ظلمة خائفا متحيرا كذلك المنافقون بإهار بإهار كلمة الإيمان بإظهار كما كان بإظهار بإظهار أظهر يظهر بإظهار الكلمة الإيمان آمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف نعم ابن عباس menafsirkan ayat ini ya ayat tadi bacakan perumpamaan orang-orang munafik yang menghidupkan api kemudian Allah padamkan kata beliau dan ini juga perkataan sebagian salaf mathalu ulai fi nifaqihim perumpamaan orang-orang munafik dalam kemunafikannya kama tadi rajulin aw qadanaran bagaikan perumpamaan seseorang yang menghidupkan api fi lailatin muzlimah dia malam yang begitu gelapnya fi mafazah dalam perjalanan yang panjang fastadfa'a maka dengan api yang hidup tersebut dia akan mendapatkan kehangatan. Wara'a ma haulah dia akan melihat pula apa yang ada di sekitarnya. Fattaqa mimma yakhaf dengan adanya api cahaya maka dia tahu bagaimana bersikap dia dapat melindungi dirinya daripada segala yang dia khawatirkan ada api dia mampu menjauhkan diri daripada segala sesuatu yang dia khawatirkan dari serangan binatang buas binatang berbisa karena dia melihat dari musuh ya dari jurang fabainama huwa kadzalik tatkala dia sedang berjalan membawa api yang menerangi sekitarnya dan dia menghangatkan dengannya idtafi'at naruhu tiba-tiba api itu padam fabaqiya fi dhulmatin khaifan mutahayyira tinggallah dia dalam kegelapan ketakutan kebingungan kadzalikal munafiqun demikianlah perumpamaan orang munafik biizhari kalimat iman dengan mereka mengucapkan menampakkan kalimat iman mereka mengatakan qalu amanna kami beriman sebagaimana kalian sebagaimana Allah katakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kalau mereka berjumpa orang-orang beriman mereka mengatakan kami pun beriman seperti kalian dengan menampakkan kalimat iman ini aminu ala amwalihim amanlah harta mereka di dunia Ya, tak diperangi mereka, tak diambil hartanya, wa auladihim, aman anak-anak mereka, tak dijadikan sebagai tawanan, aman. Ya, karena mereka mengaku beriman. Ya. Karena yang diperangi adalah orang-orang kafir yang merangi Islam, halallah darahnya, halallah hartanya, anak-anaknya, perempuan-perempuannya menjadi tawanan kaum muslimin dalam peperangan, dalam bab jihad. Mereka dengan ucapan kalimat iman aman darahnya aman, hartanya aman, anak-anak mereka aman, istri mereka aman. Bahkan wanakahul mu'minin, mereka aman pula menikahi orang-orang beriman. Anak-anak perempuan dari orang-orang beriman mereka nikahi. Karena dia anggap bagian daripada mereka zahirnya. Bisa dia mengambil menikahi putri-putri daripada orang beriman. Wawarathuhum, dia bisa mendapatkan warisan daripada orang-orang beriman. Meski dia menyimpan kemunafikan. Waqasamuhumul ghanaim kalau dia ikut berperang juga dia mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang. Fadzalika nuruhum. Itulah makna cahaya yang mereka dapatkan. Hanya materi belaka. Di dunia materi belaka. Fa idza matu tatkala mereka mati adu ila zulma. Kembalilah mereka kepada kegelapan mereka. Wal khauf ketakutan mereka. Habislah semua. Ya, apa yang pernah ada tinggallah harta mereka, anak istri mereka semuanya. Ketika mati kembali dalam kegelapan, maka mereka hanya menikmati ya di dunia ini keuntungan daripada materi belaka dengan berpura-pura beriman. Kalau mereka mati habislah semuanya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala Mujahidun rahimahullahu taala, idaatun nari lahum iqbaluhum 'alal muslimina wal huda wa dhahabu nurihim iqbaluhum ilal musyrikin wad dalalah. Adapun tafsir al-Imam Mujahid makna ya idha'atun nar lahum makna cahaya menerangi mereka perumpamaan orang hidupkan cahaya menerangi sekitarnya iqbalu ma'al muslimin maknanya adalah mereka datang menemui kaum muslimin bergabung dengan kaum muslimin mendapatkan berbagai keuntungan dari kaum muslimin Ya. Wal huda mendapatkan petunjuk untuk dunia mereka dari kaum muslimin. Wa dhahabu nurihim. Adapun makna wa dhahabu nurihim tiba-tiba cahaya mereka padam. Maknanya adalah iqbalhum lil musyrikin ketika mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin mengikuti kesatan mereka. Inilah maknanya kata Mujahid, makna menerangi cahaya sekitarnya ketika bergabung sama orang beriman. Ya, orang-orang beriman membawa cahaya. Bergabung dengan orang beriman dia akan mendapatkan cahaya orang beriman. Makna tiba-tiba Allah padamkan cahayanya ketika kembali kepada kaum musyrikin. Ketika kembali kepada kesesatan. Dan semua makna yang di atas sebelumnya dan makna ini semuanya benar. Naam. Wa qad fussirat tilkal idafatu wa dhahabun nuri bi annaha fid dunya. Al-idha'atu. Perbaiki. Idha'atu. Al-idha'atu. الإضاعة وذهاب النور بأنها في الدنيا وفسرت بالبرزخ وفسرت بيوم القيامة والصواب أن ذلك شأنهم في الدور ثلاثة فإنهم حسبك وقد فسرت تلك الإضاءة sebagian menafsirkan makna cahaya menerangi mereka wadhahabun nur dan hilangnya cahaya itu kembali setelah ada bi'anna fid dunya kata mereka ini terjadi dunia Ada yang menafsirkan ini terjadi di barzakh. Sebagaimana di dunia pernah mendapatkan iman cahaya kemudian Allah hidam, Allah hilangkan cahayanya dengan kemunafikan mereka, demikian juga di alam barzakh. Ya, ditampakkan bagi mereka sedikit cahaya kemudian dipadamkan. Ada yang menafsirkan nanti di hari kiamat. Yang benar bahwasanya itulah keadaan mereka. Wassawabu anna dzalika ya sya'nahum fiduris salasah bahwasanya begitulah kondisi mereka dalam tiga alam ya baik dalam alam dunia baik dalam alam barzakh baik ketika di negeri akhirat fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya na'am iqra fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya juzu fil barzakhi wa fil qiyamati bimithli halihim bimithli bimithli halihim jazaa جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ya, kata Ibnu Qayyim fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya tatkala itulah kondisi mereka di dunia setelah mendapat petunjuk mereka tolak mereka buang setelah dapat cahaya mereka padamkan begitu pula lah kondisi mereka kelak di alam barzakh dan di hari kiamat Allah mengatakan jazaa nifaq itulah balasan setimpal. Wama rabbuka bidzallamin menilai 'abid. Tuhanmu tak akan pernah menzalimi hamba, apapun azab yang diterima setimpal dengan apa yang dibuat. Sudah dapat cahaya dibuang. Ya. Sudah dapat petunjuk kembali kepada kekuburan Maka demikian pula lah nasib mereka di alam barzakh dan nasib mereka di negeri akhirat. Di negeri akhirat dikatakan orang munafik awalnya mendapat apa? Cahaya kemudian hilang begitu di alam barzakh. Dalam tiga alam. Dan telah dibahas bahwasanya yang paling sakit adalah orang yang pernah mendapatkan cahaya kemudian hilang. Kan dia tahu apa sekitarnya, nampak dia segala sesuatu yang indah-indah, yang nikmat. Ya. Kemudian hilang. Lebih sakit daripada orang yang dalam kegelapan tak pernah melihat cahaya sama sekali. Ya. Orang yang dari kecil buta tak tahu apa pun juga lebih mending daripada orang yang buta setelah melihat segala sesuatu. Subhanallah. Begitulah perumpamaan orang munafik, maka mereka lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir dalam kegelapan yang berkekalan, mereka pernah dapat cahaya kemudian mereka buang. Kata beliau, "Fa innal ma'ada" Iqra. "Fa innal ma'ada ya'udu 'ala al-'abdi fihi ma kana hasilan lahu fid dunya." ولهذا يسمى يوم الجزاء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ويزيل الله الذين اهتدوا هدى نعم ini pelajaran yang sangat berharga fa inna al-ma'ada nanti kelak hari berbangkit manusia ya'udu 'alal 'abdi fihi ma kana hasilan lahu fid dunya kondisi setiap orang ketika dibangkitkan di negeri akhirat di alam akhirat ya alam pembalasan sama dengan kondisi yang mereka perbuat ketika di dunia. Subhanallah. Tak beda, sama. Begitu perilaku kita di dunia, begitulah di akhirat balasannya. Oleh hada yusamma yaumul jazaa karena itulah dikatakan hari kiamat hari pembalasan dengan apa yang kita buat. Semua dibalas setimpal. Di dunia tak pernah mau tahu buta matanya melihat kebenaran, nanti di akhirat dibutakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Man kana fi hadhi a'ma?" Barang siapa dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa buta matanya, tak mau melirik, tak mau melihat, tak mau memahami, fahuwa fil akhirati a'ma. Nanti kelak akan buta pula di akhirat. Benar-benar tak melihat, Allah butakan matanya. Karena itulah mereka mengatakan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan saya Allah buta padahal dulu aku di dunia melihat? Ya. Melihat dengan matanya hanya melihat dunia dan, dan isinya, gemerlapnya, tak melihat tanda-tanda kuasa Allah yang mengiringnya untuk beriman kepada Allah, tak melihat mujizat para rasul. Buta matanya daripada petunjuk dan kebenaran, maka Allah butakan di hari kiamat. Itulah balasan setimpal. Wa adallu sabila, mereka lah orang yang paling tersesat jalannya. Sebaliknya yang di dunia dia menerima petunjuk Allah SWT Di akhirat pun diberi Allah petunjuk pula Petunjuk ke surga Petunjuk melewati sirat petunjuk ketika di padang mahsyar, petunjuk ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira di sana kita tak butuh petunjuk, sangat butuh petunjuk. Subhanallah. Petunjuk tersebut kita dapatkan sesuai dengan bagaimana kita menyikapi petunjuk di dunia. Subhanallah. Yang kuat memegang petunjuk, yang dahsyat memegang petunjuk, akan begitu pula lah kelak akan dia peroleh di akhirat. Subhanallah. Maka tak sama orang melewati sirat Semuanya seiring dengan bagaimana dia melewati ya sirat di dunia ini berupa kebenaran. Ya, as-sirat di dunia adalah kitab, sunnah. Bagaimana dia menerapkan kitab sunnah, mengamalkan kitab sunnah, memahami kitab dan sunnah. Ya, sekuat apa dia? Sekuat itulah dia berlari melewati sirat. Ya. Andai kata tak peduli dengan as-sirat di dunia, tak peduli Quran, tak peduli sunnah, tak peduli amal. Begitulah nasibnya kalau ketika melewati sirat di negeri akhirat. Maka orang-orang beriman di dunia mendapat petunjuk di akhirat pun demikian kata Allah, "Wa yazidullahu alladziina tadawuda." Demikianlah Allah tambah bagi orang yang mendapat petunjuk, petunjuk lagi di akhirat. Petunjuk ketika di alam barzakh. Allah yang beri dia petunjuk taufik untuk menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena dia berjuang dalam dunia ini untuk mengenal Allah, beribadah menyembahnya, beriman kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, mengikuti nabinya, mengikuti agamanya mudah baginya menjawab agamaku Islam Tuhanku Allah Nabi Nabiku Muhammad yang tak pernah mau tahu hak Allah tak pernah mentauhidkannya dengan benar tak pernah mau tahu hak Rasul tak mengikuti dengan benar tak pernah mau tahu tentang agama Islam yang dianut dia akan mengatakan ah ah lah adri akan mendapatkan balasan setimpal dia pun tak akan pernah tahu nanti ketika dibangkitkan di dalam kuburnya ditanya oleh kedua malaikat muka dan nakir begitulah balasan setimpal نعم ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد حسبك ومن كان مستوحشا مع bi bimaksiati iya barang siapa yang senantiasa bermaksiat kepada Allah di dunia ini sehingga dia menjadi tak tentram galau kegelisahan di negeri dunia ini orang berbuat maksiat dalam kegalauan, kegelisahan, ketakutan yang ya, mengiringi selama-lamanya. Jangan dikira para koruptor tidur nyaman, tidak, gelisah. Kapan KPK datang nih? <laughs> Jangan dikira pencuri, perampok, para begundal mereka tenang dan tenteram tidurnya. Tukang begal, jangan dikira tenang tenteram, tak mungkin, mustahil. Galau, khawatir, itu namanya wahsyah. Kegalauan, kekhawatiran, ketakutan yang mereka dapatkan dengan bermaksiat di dunia ini ya akan mereka dapat juga dalam alam barzah kelak. Dan akan mereka temui ketika hari berbangkit pula. Bahkan ketika hari berbangkit kata beliau a'zamu wa asyad, lebih parah kegalauannya. Lebih dahsyat dibandingkan dengan galau di dunia. Di dunia masih banyak jalan-jalan keluar, masih bisa orang masih senang uang masih bisa disogok. <laughs> Ketika manusia masih suka uang masih suka disogok, kecuali Allah orang yang Allah rahmati. Masih banyak backingnya, backingnya banyak. Banyak kata beleci, masuk penjara setahun keluar, setengah tahun keluar, masih banyak jalan-jalan keluar. Di akhirat lebih parah. Walaupun kegelisahan maksiat akan menghantunya selama-lamanya. Dalam keadaan apapun juga. Nah. ومن قرت عينه به في الحياة الدنيا قرت عينه به يوم لقائه عند الموت ويوم البعث حسبك Barang siapa yang tenang, tentram hatinya bersama Allah, dengan Allah, dengan agamanya, dengan syariatnya, mengikuti nabinya, dengan iman kepadanya. Dalam kehidupan dunia akan membuat dia tenang, tentram. Begitu pula lah akan tenang, tentram hatinya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mati dalam barzakh tatkala dia dibangkitkan atau biarlah wali-wali Allah begitu tenang tentram, ulama-ulama tenang tentram, hidupnya tenang tentram, matinya tenang tentram. Subhanallah. Lihatlah para ulama, bagaimana mereka wafat begitu tenang tentram. Dan begitu pula lah akan mereka rasakan ketenangan, ketentraman ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Naam. Fayamutul 'abdu 'ala ma 'asha 'alayh wa yab'atsu 'ala ma yab'atsu wa yub'atsu wa yub'atsu 'ala ma mata 'alayh wa ya'udu 'alayhi 'amaluhu bi 'aynihi fa yun'amu bihi zahiran wa batinan. Hasbuka. Kata beliau, fa fayamutul 'abdu 'ala ma 'asha 'alayh. Orang itu akan mati sesuai dengan bagaimana hidupnya. Ya, anda yang kita hidupnya penuh dengan kekacauan, kemaksiatan, kemaksiatan, begitulah matinya. Hidupnya dipenuhi dengan ibadah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Subhanallah. Ya, begitu pula lah ketika dia mati kelak. Subhanallah. Orang-orang akan wafat sebagaimana apa yang dia perbuat ketika di dunia. Wa ya'udu 'alaihi 'amalu bi'ainihi fayan'umu bihi zahiran batinan maka akan kembalilah mengulang segala kebaikan-kebaikannya yang buat dia tenang, tenteram, nikmat zahir dan batinnya. Nabi mengatakan tentang seseorang mati pada waktu haji. Ya, terjatuh daripada untanya, terpijak untanya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya ketika mengkafani orang tersebut, La tukhammiruhu wa la tamassuhu tiban. Jangan tutup wajahnya, jangan berikan dia parfum. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyah. Sesungguhnya kelak dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Allahu akbar. Ya. Tak sama antum mati misalnya <laughs> la Allah dalam keadaan mengaji, mau mengaji, pulang mengaji dan orang mati mau menuju maksiat, tempat diskotik, ke hotel-hotel, ke barbar, mau berzina, tak sama matinya. Subhanallah. Ya. Lihatlah kitab Ad-Da'wa Dawa Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan bagaimana nasib orang ketika mati yang gila dengan lagu-lagu yang menghantuinya menjadi kawan setianya ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilallah tak bisa yang muncul adalah lagu-lagu tintana tintana subhanallah yang tergila-gila dengan wanita yang tak halal baginya ketika mau mati itu yang diingat yang tergila-gila dengan dunia perdagangannya ketika mau mati disuruh ucapkan kalimat la ilallah yang disebutkan ini barang baru ini barang murah loh ini obral ku jual rugi mati dia dengan keadaan apa ketika hidup di dunia Ahlu tauhid, ahlu iman mati dengan bagaimana mereka hidup di dunia. Membaca ayat, sedang sujud, sedang salat, sedang haji. Subhanallah. Begitulah balasan Allah berikan kepada mereka. Wa yub'atsu 'ala mata akan dibangkitkan seseorang bagaimana kondisi ketika dia mati. Dan dia mati bagaimana kondisi ketika dia hidup. Ada yang mati ketembak, perampok ketembak matinya, penjual narkoba ketembak matinya, ya dan bila seburuk-buruk kematian. Subhanallah, dalam su'ul khatimah mati sedang menegak minuman khamar, mati sedang berzina. Ya dan bila ya masuk media mana-mana mati di atas perut wanita <laughs> ya dan bila karena berzina subhanallah maka amalan tersebut akan kembali berulang ketika di alam barzak maupun di negeri akhirat zahiran batinan. bagi orang-orang beriman dia dapatkan nikmat au yu'adzabu bihi zahiran wa batinan atau diazab dengannya zahir dan batin Naam فيعود عليه حكم العمل الصالح باطنا فيورثه من الفرح من الفرحة والسرور واللذة والبهجة ونعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واقتباطه ما هو أفضل النعيم وأجل وأجله وأجله وأطيبه وألذه حسبك فيعود عليه حكم العمل الصالح ما كمبر له حكم عمل صالح dari apa yang dia perbuat. Ya. Batinan dalam batinnya fayurithuhu minal farha yang membuat dia dalam kesenangan, wasurur, kegembiraan, walladza, kenikmatan, wal bahjah. Sukacita, wan naim, wa quwwatil qalbi. Kan dia dapatkan nikmat, hati yang kuat, wastibsyari, hati yang begitu bergembira wa hati yang hidup unsyirah hati yang lapang wa ghitibatihi hati yang dalam kesenangan mahwa afdalun na'im wa ajalluh yang merupakan seutama-utama kenikmatan yang paling mulia daripada segala macam bentuk kenikmatan yang paling lezat dari segala macam bentuk kenikmatan wa halin na'imu illa tibun nafsi wa halin na'imu illa tibun nafsi Bukankah kenikmatan itu hakikat adalah kenikmatan yang terdapat dalam jiwa? Itulah hakikat kenikmatan. Ya. Wa qalbi. Bukankah kenikmatan adalah kegembiraan yang terdapat dalam hati, wa sururahu, kesenangannya, wa insyirahahu wa ketika dia menjadi lapang, ketika dia menjadi ya, tentram. Bukankah inilah hakikat daripada kesenangan kenikmatan? Orang semua bisa membeli yang namanya kasur yang empuk yang paling mahal harganya. Subhanallah, tapi orang tak akan pernah mampu membeli kenikmatan tidur. Jangan dikira orang yang membeli kasur yang empuk bisa menikmati nikmatnya tidur. Karena kenikmatan tidur tak terletak pada kasur yang empuk. Percaya atau tidak? <laughs> Iya. Banyak orang-orang yang kaya-kaya, raja-raja, konglomerat, pejabat di atas kasur yang begitu empuk tapi tak bisa tidur. Terpaksa mau tidur harus makan obat tidur. Subhanallah. Sementara para pekerja kasar, subhanallah, para helper, pegawai-pegawai rendahan, subhanallah, begitu gampang tidur, terletak langsung tidur, sampai di masjid <laughs> langsung tidur. <laughs> subhanallah. Ya, orang bisa membeli istana, bisa membeli ya, kemewahan dunia, rumah yang megah. Ya, bisa membeli istri yang indah, tapi tak bisa membeli kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan bersarang pada rumah-rumah yang mewah, istri-istri ya, yang indah, mobil-mobil yang megah, tak di sana bersarang kenikmatan, kebahagiaan. Di mana bersarangnya? Di hati manusia. Subhanallah. Ya. Jangan dianggap orang yang tak kaya raya, apa adanya, hidupnya susah, mungkin ya biasa jualannya pun jualan bakso kemana-mana di sorong-sorong. Dengan orang yang punya mall, yang punya plaza, jangan dikatakan ini lebih bahagia daripada belum tentu. Karena kebahagiaan bukan di sana, subhanallah. Dan kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah dalam hatinya kebahagiaan ketika menyembah Allah, bermunajat kepadanya, mengabdikan diri kepadanya, berzikir kepadanya, mengerjakan perintahnya, tenang tentram subhanallah. Itu yang mereka rasakan dan itulah segala macam bentuk keindahan, kelezatan yang tak ada bandingannya dengan berbagai macam kelezatan apapun juga. Kelezatan solat malam bagi orang solat malam, ahli solat malam kelezatan orang bermunajat kepada Tuhannya, kelezatan orang berzikir dan memujinya tak akan pernah dapat dibandingkan kelezatan maksiat yang dibuat oleh manusia. Ya, subhanallah. Jadi kata beliau bukankah kenikmatan hakikat adalah kenikmatan yang terdapat dalam jiwa, dalam hati, ya, jiwa yang tenang, hati yang hati yang lapang, yang tenteram. Nah. هذا وينشأ له من أعماله وما تشتهيه نفسه وترده عينه من سائر المستهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين نعم هذا وينشأ له من أعماله dan efek dampak buah daripada semua amalan dia perbuatan yang dia perbuat di dunia ya ma tashtahi nafsuhu ketika amalan tersebut membuat jiwanya menjadi tenang, tentram, lezat buahnya kelak di hari akhirat demikian pula akan didapatkan ketenangan jiwa akan didapatkan pemandangan yang paling indah ya akan didapatkan segala macam bentuk al-mustahayat apapun yang dia senangi akan didapatkan allati tashtahiha al-anfus wa taladduha al-a'yun. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang istiqamah, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan istiqamah dengan ucapannya sampai akhir hayatnya menyembah Allah taat mengabdi kepada Allah kalau berdosa segera taubat kembali kepada Allah ketika matinya akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat ya tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Memberitakan kepada mereka, menghibur mereka, eh kau tak perlu takut loh. Tak perlu sedih. Yang kau tinggalkan jangan kau pikirkan ada Tuhan yang akan menjaga mereka. Yang kau hadapi tak perlu khawatir ada Tuhan yang akan menjamin bagimu keselamatan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah surga yang telah menunggu kalian. Ini hiburan malaikat tatkala kita mau mati. Akan mati turun malaikat-malaikat rahmat. Jadi eh, jangan takut, jangan khawatir. Ya, jangan pernah kau khawatir akan apa yang kau hadapi ke depan. Surga sudah menunggumu. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Dalam surga itu akan kau dapati segala yang buat hatimu tenteram, jiwamu tenang, mata pandanganmu teduh. Semua akan kau rasakan di sana sebagai balasan atas imannya, amal salihnya. Subhanallah. Nah, masuk waktu Isya. Ya. Kita padakan sampai di sini. Walaupun di tengah-tengah paragraf tak apalah. Santai aja kita. Masih alaman 68. Dia sampai alaman 600-an. Tak peduli kita. Yang penting kita belajar. Adapun kita mati di tengah jalan tak selesai menyelesaikan kitab ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita mau menyelesaikannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wasallam wa barak ala abdihi wa Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.